Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Ake. Pada seri yang ke-28 ini menampilkan Rusli sebagai Raden Setakling, Bambang Ciker sebagai Dampu Awu, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwaguna, Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Ana Rusli sebagai wanita agung, Hari Laksono sebagai Prabu Sana dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Raden Sakapalwaguna yang menghadapi anak muda dengan ikat kepala ulung mendapatkan kesulitan. Raden Setakling yang melihat hal tersebut berniat membantu adiknya untuk bersama-sama menghadapi pemuda sakti itu. Iya. Biarlah aku bantu kau, Adisaka. Hold! Tunggu! Jangan lakukan itu, Kakang Seta. Ah, mengapa kau menghalangi aku, Adi Dampu Awu? Aku mengenalnya, Kakang. Aku mengenalnya. Hmm. Oi! Berhentilah, Adisaka. Berhentilah, Adi Sanjaya. Ah, kau... Kau Kakang Dampu Awu? Iya. Ini aku, Adi Sanjaya. Mengapa sampai terjadi keributan di sini? Hmm? Oh iya, Mungkin kau lupa dengan kakangku ini. Ini adalah kakang Saka Palwaguna. Dia pernah datang menghadapmu di Istana Galuh. Hmm, iya, memang rasa-rasanya aku pernah berjumpa dengannya. Ah, kau hebat sekali kakang Saka. <laughs> Tuan Pangeran memiliki ilmu teramat luar biasa. Saya mengaku kalah. Ah, maafkan atas semua kekasaran sikap kami berdua. Uh, dan ini adalah kakangku Seta Aku yakin adik Sanjaya pernah mendengar cerita tentang kakangku ini. Oh, tentu saja. Bukankah kakang Museta Keling adalah yang tertua dari kelompok Ning Sewu yang terkenal itu? Wah, <laughs> adik Sanjaya terlalu memuji. Tidak, aku tidak mencari-cari. Memang, sesungguhnya lah kakang Museta Keling dan Saka Palwaguna adalah dua orang muda yang memiliki kepandaian luar biasa. Ah, hei, di manakah kakak Wulan? Aku tidak melihatnya. Apakah dia berada di gua larang ini? Uh, uh, Ade Wulan saat ini tengah pergi mengembara untuk satu urusan. Uh, oh iya? Marilah Ade Sanjaya. Kau tentu telah rindu pada ayahandamu kan? Oh, jadi benar dia berada bersama kalian? Oh. <laughs> Iya, dia berada di sini. Marilah temui ayahandamu. kakek Wanayasa. Oh, ah, ya, ya, ya. Ah, aku terima hormatmu, cucu. Duduklah sebentar di sini. Harap kau maklum, tempat ini terlalu kotor dan kurang menyenangkan. Kakek salah. Tempat ini begitu menyenangkan. Walaupun teramat sederhana, tidak seindah istana. Tapi bersih dan demikian segarnya. Sejuk dan seakan-akan sebuah tempat para dewa. Seakan-akan suarga loka. Undak-undak batu yang indah, rerumputan hijau, pohon-pohon bunga serta cemara dewa, juga kolam kecil. Semuanya tidak mungkin dibandingkan dengan keindahan istana. Sejuknya udara yang membungkus kulit tubuh, serta sayup-sayup suara ketukan kayu yang mengiringi doa-doa benar-benar luar biasa dan melengkapi keindahan tempat ini. Aku menyukainya, Kek. Aku suka tempat ini. <laughs> ya, ya, ya. Kau memang anak yang baik. Ah, tapi selama ini kau kemana saja? Mengembara ke tempat yang jauh, Kek. Mencari ilmu untuk bekal saya berdiri tegak di atas bumi Pasundan ini. Hmm, iya, iya, iya. Ya. Kau ada dari kaum ksatria. Memang kau pantas untuk berdiri tegak, cucu. Akan tetapi, berhati-hatilah. Janganlah tengadahkan kepalamu terlalu tinggi. Kau boleh berdiri. Akan tetapi, tunduklah, lihatlah ke bawah. Ah, kau memang pantas untuk itu. Memang pantas. itu ayahandamu. Ah. Sambutlah dia. Dan jangan terkejut menghadapi kenyataan. Ah, ayahanda, ini aku Sanjaya. <laughs> aku menemukan ayahmu dalam keadaan seperti itu di pantai selatan. Ayahanda, ini aku, anakmu Sanjaya. Hah? Anakku? Anakku Sanjaya telah hilang dibawa olehnya. Anakku Sanjaya. Aku, aku akan mencarinya. Aku akan menunggu dia kembali. Sanjaya anakku pasti akan kembali. Sanjaya, Sanjaya. Eh, maaf, Kek. Kakang Seta dan juga Kakang Saka dan Kakang Dampu Awuk? Dapatkah kalian membiarkan aku berdua bersama dengan ayahandaku? Oh, tentu saja bisa. Oh, mari, mari. Marilah kita keluar, Seta, Saka, dan juga kau, Dampu. Baiklah, aku akan memohon padanya agar memberikan kesembuhan pada ayahandaku. mendapatkan tusuk konde emas pemberian dari sang dewi penguasa segara kidul dan kemudian meletakkan tusuk konde emas itu di hadapannya. Dan kemudian tanpa melepaskan pandangannya pada tusuk konde emas itu, Raden Sanjaya memusatkan perhatiannya pada sang dewi. Ayahandaku, Sang Dewi, aku minta kau segera mengembalikan ingatannya. Bukankah ini semua adalah perbuatanmu? Ya, benar itu adalah perbuatanku. Tapi satu hal yang harus kau ketahui, bahwa aku tidak pernah mengganggu ayahandamu. Hah? Karena laki-laki di hadapanmu itu bukanlah ayahandamu yang sesungguhnya. Demi hubungan kita selama ini, katakanlah. Katakanlah bahwa semua kata-katamu tadi adalah dusta. Ya, aku akan menyembuhkannya, Kanda. Aku akan mengembalikan ingatannya. Tapi kuharap kau mau mengerti. Sebagian ingatannya akan hilang. Karena semua itu adalah demi dirimu. Diriku. Diri kita berdua. Lalu bagaimanakah dengan semua kata-katamu tadi? Tentang diriku yang sesungguhnya. Kelak kau akan mendapatkan penjelasan yang sebenarnya dari laki-laki itu. Dari laki-laki yang telah kau anggap sebagai orang tuamu. Selamat tinggal. Oh, ada apakah lagi ini? Oh, benarkah kata-kata Sang Dewi? Oh, ah, oh, oh. Ayahanda sudah tersadar. Aku tidak boleh mengganggunya dulu dengan pertanyaan-pertanyaanku. Ya, pertanyaan yang mungkin akan membuat dirinya terpukul. Kaukah itu Sanjaya? Sanjaya anakku. Ayahanda. Di manakah kita sekarang ini berada? Ah, ah, ah. Sanjaya. Sanjaya. Di manakah kita sekarang berada? Di Gua Larang, Ayahanda. Di tempat kakek Wanayasa. Oh, Paman Wanayasa. Oh, di manakah dia sekarang berada? Eh, eh. Ah, tunggulah, Ayahanda. Biar saya akan memanggilkan kakek kemari. Tunggulah. ampunkanlah semua dosa-dosa saya, Paman. Oh, mungkin... Mungkin semua ini terjadi adalah karena sikap saya yang kurang menghormati paman. Saya tidak lagi pernah mengunjungi untuk memohon petunjuk paman. Ah. Hmm, tidak, kau tidak bersalah. Semua yang kau lakukan sudah semestinya kau lakukan. Semua kejadian yang menimpamu memang sudah semestinya menimpamu, nak. Takdir yang widi tak dapat kita hindari. <laughs> Semua yang terjadi memang semestinya terjadi. Sekarang adalah bukan masamu lagi. Apa kini yang akan kau lakukan? Tidak ada. Huh, Tidak ada. Iya, tidak ada paman. Oh. Sekalipun untuk memuja akan kebesaran sesembahan. Jika itu akan saya lakukan, saya akan memohon paman menerima saya di tempat ini untuk belajar mengenal lebih dekat pada Yang Widi, Yang Maha Kuasa. ya, ya, ya. baiklah, baiklah. Dan untukmu akan kuperintahkan muridku untuk membuatkan sebuah patung siwa untuk sesembahanmu. Oh, terima kasih, Paman. Terima kasih atas semua kebaikan paman. Ayahanda, apakah Ayahanda tidak berhasrat lagi untuk kembali ke Galuh? Saya akan merebutnya kembali, Ayahanda. Saya akan mempersembahkan mahkota dan singgasana Galuh kepada Ayahanda. Oh, apakah itu mungkin, anakku? Tanpa pasukan yang banyak, tanpa dukungan dari para raja. Saya akan mendapatkannya, Ayahanda. Saya akan mempersembahkan Galuh. Percayalah Ayahanda. Ikutlah dengan saya. Ah, mustahil. Mustahil anakku. Tidak mungkin itu semua akan terjadi. Ayahanda, saya sanggup untuk menjatuhkan dan mengalahkan semua kekuatan terbesar di Galuh. Saya sanggup untuk mengalahkan paman Prabu Sora serta semua pengikutnya yang betapapun saktinya. Ikutlah Ananda, Ayahanda. Marilah kita kembali ke Galuh. <laughs> Sanjaya, cucuku. Aku mengerti. Kau memiliki ilmu tinggi yang tiada terkira. Aku telah mendengar cerita dari muridku Seta dan Saka. Dan aku juga telah melihat kemampuanmu menyembuhkan ayahandamu. Yang semula tidak dapat aku sembuhkan. Tapi untuk mendapatkan kembali Galuh bukanlah satu hal yang mudah. Demikian juga untuk mengembalikan sikap ayahandamu itu. <laughs> ayahandamu sudah memutuskan untuk melepaskan semua sikap dan keinginan duniawinya. Biarkanlah ia membentuk sikap barunya. Biarkanlah ia menentukan jalan hidupnya. Dan jika kau ingin mempersembahkan kalu pada ayahandamu, berangkatlah, binalah kalu jika kau berhasil mendapatkannya. Keberhasilan kalu di tanganmu kelak adalah persembahan yang tiada ternilai untuknya. <laughs> Kau masih muda. Darah dan jiwamu masih penuh dengan gejolak, penuh dengan kekuatan. Aku tahu kau memiliki kepandaian yang pilih tanding. Tapi berhati-hatilah. Terima kasih atas semua petuah dan petunjuk kakek. Jika begitu, saya mohon diri. Saya pamit untuk berangkat ke Galuh. Ah, Kenapa kau begitu tergesa-gesa? Apakah kau tidak ingin bermalam walaupun hanya semalam? <coughs> Lihatlah itu, senja telah turun. Ah, baiklah, Kek. Saya akan beristirahat hingga pagi hari besok. Kau mempunyai satu persoalan. Ah, Eyang, saya ingin pergi mengembara. Ingin meninggalkan padepokan ini. Maafkan saya, Eyang. Hah? <laughs> Mungkin kau akan menjumpai Wulan di Galuh. Berangkatlah dengannya dan dengan demikian tujuanmu menjadi lebih pasti. Ah. Biarlah besok pagi aku yang akan membicarakannya dengan Sanjaya. Tunggu dulu Sanjaya. Satu hal yang harus kau ingat. Kau harus datang ke Gunung Bukir setelah kau berhasil mengalahkan Prabu Sora. Gunung Wukir. Untuk apakah ayah anda Ingat-ingatlah pesanku itu. Kau harus pergi ke sana dan mencari seseorang di sana. Ah, siapakah dia ayah anda Aku tidak dapat menceritakannya sekarang. Tapi aku juga tidak dapat menutupinya terus-menerus. Kau harus mencari seorang wanita yang bernama Sanaha di Gunung Wukir. Sanaha? Siapakah dia, Ayahanda? Ah, sudahlah, berangkatlah Sanjaya. Kelak semuanya akan menjadi jelas. Semuanya akan menjadi terang. Aku akan beristirahat saja di dalam pondok. Ayahanda. Ah, sudahlah, sudahlah Sanjaya. Biarkan saja ayahandamu. Berangkatlah segera. Doaku menyertaimu. Pastilah semua itu ada hubungannya dengan cerita sang Dewi semalam tentang asal usulku. Ah, baiklah, saya berangkat, ke. Mari Kakang Saka. Aku pergi Kakang Seta. Kakang Dambu Awu. Iya, iya, iya. Jaya dan Raden Sakapal Waguna kemudian menghela kudanya menuju Galuh. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah perjalanan mereka? Dan bagaimanakah dengan kisah Anting Wulan selama ini? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12 Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanaks bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.